Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu kembali di ruangan ini ada siaran yang akan kita uh, sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, pada pagi ini, yaitu lanjutan dari pembahasan uh, berkaitan tentang dosa-dosa besar, berkabair. Pada pertemuan pertama kita telah menjelaskan atau kita telah membicarakan dosa yang paling besar, dosa yang tidak terampuni, dosa yang akan membuat pelakunya kekal selama-lamanya di dalam neraka, dosa yang mengeluarkan pelakunya dari milah, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni pelakunya di akhirat nanti, kecuali apabila pelakunya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat dan nasuhah yaitu syirkul akbar, syirik besar. Nah, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan dosa besar yang berikutnya adalah asyirul aswar atau arya. Arya adalah mengerjakan sesuatu amalan untuk dilihat dan dipuji oleh orang lain atau makhluk. Ini merupakan ciri orang-orang munafikin orang-orang munafikin yang biasa beramal dengan tujuan untuk memperlihatkan amalnya kepada manusia yang menyembunyikan kekufurannya dan menampakkan keimanannya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah banyak memberikan kecaman kepada orang-orang yang berlaku ria dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 142 Allah berfirman Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk mengerjakan sholat, maka mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah subhanahu wa ta'ala kecuali sedikit saja. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengecam orang-orang munafikin dengan beberapa sifat-sifat mereka. Di antaranya adalah yura'unan nas. Mereka mengerjakan salat dengan maksud riak untuk dilihat oleh manusia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengecam orang-orang yang lalai dari salatnya dalam surat Al-Maun ayat 4 eh, sampai ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin alladziina hum an salatihim sahun alladziina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un." Maka celakalah bagi orang-orang yang salat yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Orang-orang yang berbuat riak dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Surat Al-Maun ayat 4 sampai ayat 7. Nah, di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjadikan ria sebagai salah satu bentuk kelalaian dan membuat celaka orang-orang yang mengerjakan sholat dengan tujuan untuk memperlihatkan sholatnya kepada manusia. Demikian pula dalam surat Al-Baqarah ayat 264 Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan orang yang menerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riak kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Di sini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada orang-orang yang berinfak yang menginfakkan hartanya agar jangan menginfakkan hartanya ria nas karena ria ya kepada manusia supaya dipuji supaya disanjung oleh manusia supaya mendapat tempat yang terhormat di tengah-tengah manusia Nah ini mendapat ancaman akan batal hapus amalan sodapahnya, yaitu akan hapus pahala sodapahnya. Ini adalah ancaman kepada orang-orang yang berbuat riak di dalam bab sodapah. Demikian pula di dalam ayat eh, ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas wa la yu'minuna billahi wa la bil akhir." Dan fasa aqarina. Surat An-Nisa ayat 38. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan juga orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena ria kepada manusia. Ya, karena ria kepada manusia, yaitu untuk menunjukkan amal mereka, untuk memamerkan amal mereka kepada manusia. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan barang siapa yang mengambil syaitan menjadi temannya, maka syaitan itu adalah teman yang seburuk-buruknya. Surat An-Nisa ayat 36. Di sini Allah Subhanahu wa taala juga mengancam orang-orang yang berinfak karena ria, yang ada tujuan ria untuk memamerkan e, sedekahnya kepada manusia untuk mendapatkan pujian dan sanjungan di tengah di tengah-tengah manusia. Demikian juga di dalam bab jihad Orang-orang yang keluar dari rumah mereka untuk berjihad namun mereka keluar karena perasaan ria untuk menunjukkan kepada manusia keberanian mereka, kehebatan mereka, dan jihad mereka. Allah mengatakan dalam surat Al-Anfal ayat 47, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung-kampung mereka dengan rasa angkuh dan bermaksud riak kepada manusia serta menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya ilmu Allah meliputi apa yang mereka kerjakan. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang keluar dari kampung-kampung mereka untuk berjihad untuk berperang karena rasa karena rasa angkuh dan dengan bermaksud ria ya, kepada manusia. Nah ini beberapa ayat di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengancam para pelaku pelaku ria bahwa akan hapus amal mereka, akan batal amal mereka, dan mereka tidak akan mendapatkan apa-apa dari apa yang telah mereka kerjakan tersebut. Demikian pula di dalam hadis-hadis Rasulullah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali memberikan ancaman kepada kita dari e, dosa ria ini. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qala Allah Taala, Ana aghna syurga'u an syirki. Man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi, taraktuhu wa syirkahu." Ini adalah hadis kudsi. Allah berkata, Akulah Rab yang tidak membutuhkan sekutu, yang tidak memerlukan sekutu, barang siapa mengerjakan amalan. Ia sekutukan aku dengan yang lain dalam amalan itu, maka aku akan tinggalkan ia dan amal syiriknya. Allah Subhanahu wa taala wa taala tidak memerlukan dan tidak membutuhkan amal syiriknya itu. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ganjaran apa yang telah dilakukannya dengan tujuan riak tadi. Dengan tujuan riak tadi. Demikian juga dalam hadis yang lain dari Mahmud bin Labi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna akwa ma akhafu alaikum asyirkul aswar ar-riyah yakunullahu yawmal qiyamah Iza jaza an-nas bi'amalihim izhabu ila alladhina kuntum turauna fi fid dunya wanduru hal tajiduna indahum jazaa'a Perkara yang amat aku takutkan atas kalian adalah syirik asghar. Nabi mengatakan, perkara yang amat aku takutkan atas kalian, wahai kaum muslimin, wahai umat Islam, adalah syirik asghar, syirik kecil. Ya, syirik, kecil-kecil syirik adalah dosa besar. Yaitu ria. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat. Tatkala Allah membalas amal perbuatan manusia, pergilah temui orang-orang yang kalian beramal karena ingin dilihatnya ya, di dunia. Silakan lihat apakah kalian mendapatkan pahala dari mereka? Apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka? Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka untuk mencari pahalanya dari orang-orang yang mereka amalkan, mereka kerjakan amalan itu untuk mereka, untuk manusia-manusia itu, untuk orang-orang itu. Nah, tentunya mereka tidak akan mendapatkan apapun dari mereka, karena mereka sendiri sangat membutuhkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Ya'la bin Shaddad bin Aus meriwayatkan dari ayahnya. Ia berkata, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya, kami memandang bahwa ria sebagai syirik aswar. Kami memandang ria itu sebagai syirik aswar. Rubaih bin Abdurrahman bin Abi Sa'id Al-Khudri meriwayatkan dari ayahnya dan dari kemudian dari kakeknya yaitu Abu Sa'id Al-Khudri dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu hari keluar menemui kami. Sementara saat itu kami sedang membicarakan tentang Dajjal. Kami sedang mendiskusikan tentang Dajjal. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada kami, Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum minal masih Dajjal. Maukah aku beritahu tentang perkara yang lebih aku takutkan atas kalian daripada Dajjal? Tentu saja wahai Rasulullah jawab kami. Ya fakulna bala ya Rasulullah. Ya tentu saja ya Rasulullah. Karena para sahabat adalah orang-orang yang sangat bersemangat untuk mengetahui ilmu. Rasulullah memancing mereka dengan pertanyaan, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu 'alaikum minal masjid dajjal?" Ini adalah suatu perkara besar karena ketika mereka membicarakan tentang dajjal, mereka tidak membayangkan ada fitnah yang lebih besar daripada dajjal ini. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kepada mereka suatu ilmu yang tidak mereka ketahui, di luar dari apa yang mereka bayangkan. Itu sesuatu yang lebih menakutkan daripada Al-Masih Dajjal. Sementara kita tahu bagaimana dahsyatnya fitnah Masih Dajjal. Sehingga kita sering mengulang-ulangnya di dalam doa, ya di akhir salat. Yang fitnah Masih Dajjal. Dan, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari fitnah Ad-Dajjal. Nah ini adalah sesuatu yang lebih aku takutkan kata Rasulullah atas kalian, atas umatku daripada fitnah Masih Dajjal. Maka tentunya para sahabat mengatakan, menjawab, bala ya Rasulullah. Faqal, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskannya. Rasulullah bersabda, Asyirkul khafi, yaitu syirik yang tersembunyi, syirik khafi. Kemudian Nabi menjelaskan apa dari, maksud dari syirik khafi ini ayakum ar-rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nazari rajulin. Syirik khafi itu adalah seorang laki-laki bangkit berdiri mengerjakan salat. Lalu ia membaguskan salatnya karena ia tahu orang-orang sedang melihatnya. Karena ia tahu orang-orang sedang melihatnya. Jadi ia membaguskan salatnya, dia membetulkan salatnya bukan karena memang diperintahkan oleh syariat dan semata-mata mengikuti sunnah Rasulullah di dalam sholat, tetapi karena adanya sifulan dan sifulan. Karena sifulan melihat, sifulan sedang memperhatikan, atau ia sedang sholat di hadapan dan di dekat sifulan. Ya, artinya ini adalah ria. Dia mengerjakan amalan itu untuk sifulan dan sifulan. Itulah syirik khafi yang ditakutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bencananya lebih besar daripada bencana masih Dajjal lebih menakutkan daripada bencana Masih Dajjal karena yang bisa mengenai siapa saja dan di mana saja ya kita tahu bahwasanya Dajjal tidak akan bisa memasuki tidak akan bisa memasuki dua tanah haram yaitu Makkah dan Madinah sementara Ria itu bisa terjadi bahkan di samping Ka'bah atau di depan mihrab ataupun di eh, di masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bisa terjadi di sana bisa terjadi di, di dua tanah haram ini jadi jangkauannya lebih luas dan bisa mengenai siapa saja ya dari orang-orang yang beramal maka dari itu kita harus mewaspadai ria ini di dalam seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan Mahmud bin Labid berkata satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar lalu beliau bersabda Ya ayuhan nas iyyakum wasyirkus sarair. Wahai sekalian manusia, jauhilah syirik sarair, yaitu syirik-syirik yang tersembunyi. Maka orang-orang yaitu para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu syirkus sarair?" "Wa huwa syirkus sarair?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu jahilan lima يرى min نظر الناس ilaihi. فذلك syirkus sarair. Syirkus sarair itu adalah seorang laki-laki bangkit mengerjakan sholat. Lalu karena jahilnya, ia membaguskan sholatnya karena tahu orang-orang sedang melihatnya. Itulah dia syirik sarair. Itulah syirik sarair. Demikian ya Fiddin. Itulah dia riya Itu seorang mengerjakan satu amalan karena ingin dilihat oleh orang banyak atau orang lain seseorang yang biasanya sholatnya amburadul, namun ketika dia sholat di hadapan mertuanya, atau di hadapan orang tuanya, atau di hadapan teman-temannya, tiba-tiba saja sholatnya menjadi khusyuk. Ya, tiba-tiba saja sholatnya menjadi bagus. Ya, dia sengaja membaguskannya. Bukan karena lillah, bukan karena dia sedang menghadap Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Akan tetapi semata-mata karena ingin dilihat oleh si fulan dan si fulan itu. Ikhwani fiddina azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita semua tahu bahwa syarat diterimanya amal itu ada dua. Yang pertama adalah ikhlas lillah dan yang kedua adalah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk urusan yang kedua, yaitu syarat yang kedua, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masih kita harapkan, masih bisa kita harapkan koreksi dari orang lain. Dari saudara-saudara kita yang melihat kita sholat. Dari orang-orang alim ya, atau orang-orang berilmu yang melihat kita sholat kemudian menegur kita bahwa sholat kita salah. Cara rukuk kita salah misalnya. Atau cara duduk kita salah. Cara takbir kita salah. Cara haji kita salah. Cara ibadah kita salah. Tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah masih bisa kita harapkan teguran dari orang lain, ya dari saudara-saudara kita. Karena dengan nasihat tanasuh ini kita akan menjadi lebih sempurna dan lebih baik. Akan tetapi berkaitan dengan syarat yang pertama, yaitu ikhlas. Artinya jauh dari ria Tadi mengikuti sunnah, artinya jauh dari bid'ah. Yang pertama yaitu ikhlas, artinya jauh dari ria Nah, ria ini, e, ikhlas ini adalah amalan hati. Tidak ada yang tahu apa yang ada dalam hati manusia. Ya, orang yang dekat, di, di dekat kita saja, tentu, eh, orang yang paling dekat dengan kita tidak tahu apa yang ada di dalam niat kita, apa yang ada di dalam hati kita. Nah, dalam hal ini kita tidak bisa mengharapkan orang lain untuk menegur kita. Yang tahu hanyalah kita dengan Allah eh, Allah Subhanahu wa taala dan kita yang yang yang memiliki hati ini. Orang lain tidak tahu maka kita tidak bisa mengharapkan orang lain menegur kita dan mengatakan kepada kita, wahai fulan, amalmu tadi tidak ikhlas atau wahai fulan, kamu telah jatuh dalam riak. Tidak ada yang bisa atau tidak bisa kita harapkan orang lain untuk menegur kita, untuk meluruskan niat kita dan membersihkan diri kita dari riak tadi. Berbeda dengan syarat yang kedua, misalnya kita melakukan salat dengan cara yang bid'ah, maka orang lain ataupun saudara kita akan menegur kita. Masih bisa kita harapkan ada orang lain yang menegur kita ya, dan mengatakan kepada kita, wahai bulan, kamu telah melakukan sebuah bid'ah sehingga kita bisa memperbaikinya. Maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an, bersungguh-sungguhlah kita di dalam meraih keikhlasan di dalam ibadah-ibadah kita dan jauhilah ya perkara-perkara ria ini karena sangat berbahaya bagi kita, bagi amal kita. Bahaya ria ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Rasul, eh, dari Abu Hurairah radhiyallahu radhiyallahu anhu ia berkata ya bahwasanya ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Inna awal nasi yuqda yawm al-qiyamah alaiha ya, yawm al-qiyamah rajulun Sesungguhnya Orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat nanti adalah orang yang ustus tidak mati syahid. Fautiyadihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Dia dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu disebutkanlah nikmat-nikmat Allah kepada dirinya dan ia pun mengakuinya. Faqal, "Fama 'amilta fiha?" Allah bertanya, untuk apakah engkau gunakan nikmat tersebut? Qala Qala dia berkata, Qataltu fika hatta itu. Aku telah berperang di jalanmu hingga aku mati syahid. Qal Allah Subhanahu wa taala berkata, Walakin walakinnaka qatalta li ayyu qala jari." Engkau dusta, engkau bohong Sebenarnya engkau berperang supaya disebut pemberani. Pokok kiri, begitulah kenyataannya. Itu telah disebutkan dan engkau telah mendapatkan sebutan itu. Summa umi rabihi fahusiba ala wajhihi hatta ulkiya finnar. Kemudian diperintahkan agar ia diseret pada wajahnya lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Ya, Rasulullah mengatakan suhibra ala wajhihi karena diseret itu kalau diseret pada wajah itu lebih sakit daripada diseret pada punggung kita kalau kita diseret dengan ber, eh, kita katakan bertelikan pada punggung kita yaitu diseret punggung kita mungkin agak ringan tapi kalau yang diseret itu wajah tentunya ini sangat menyakitkan hatta ulqiya kemudian dilemparkan dia ke dalam api neraka Warajulun. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, rajulun al ilma wa 'allamahu wa qara' al-Qur'an fa udiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha. Ya, kemudian diperintahkan ya seorang yang mempelajari ilmu, mengajarkannya dan membaca Al-Qur'an. Artinya dia, dia adalah seorang yang belajar, belajar ilmu, ta'allamal ilma wa 'allamahu dan dia mengajarkan ilmunya wa qara'a al-Qur'an dan dia juga membaca dan menghafal Qur'an. Dia dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala lalu disebutkanlah nikmat-nikmat Allah kepada dirinya dan ia pun mengakuinya. Maka Allah berkata, bertanya, untuk apakah engkau gunakan nikmat tersebut? Sama amil tafiha. Qal dia mengatakan ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu wa qara'tu fika al-Qur'an. Aku telah mempelajari ilmu, aku telah mengajarkannya, aku telah membaca dan menghafal Quran karenamu semata. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, "Kadzabta." Engkau bohong. Walakinnaka dan ilma liyuqala 'alimun wa al Qur'an liyuqala huwa qari'un. Engkau dusta. Sebenarnya engkau mempelajari ilmu itu agar engkau disebut alim, Engkau mempelajari ilmu dan mengajarkannya supaya engkau disebut alim. Engkau membaca Quran supaya engkau disebut qari. Begitulah yang dikatakan, begitulah kenyataannya. Maka ia pun diperintahkan agar diseret pada wajahnya lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian yang ketiga, warajulun wasallahu alaihi wa min asnafil mali kullihi Fa'udhiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Ini orang yang ketiga ini. Ya, kemudian dibawalah ke hadapan Allah Subhanahu wa taala seorang yang Allah telah beri kelapangan harta. Lalu disebutkanlah nikmat-nikmat Allah kepada dirinya dan ia pun mengakuinya. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Fama amilta fiha?" Apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Qal, "Ma taraktu min sabilin tuhibbu." ayyunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Dia berkata, tidak ada satu perkara pun yang engkau anjurkan supaya berinfak di dalamnya. Melainkan aku infakkan hartaku sudah semata-mata karena Namun Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Qala kadabta, walakinnaka fa'alta liuqala huwa jawad. Engkau dusta. Sebenarnya engkau berinfak, bersodakoh, supaya engkau disebut dermawan. Begitulah kenyataannya. Itulah yang dikatakan. Kemudian diperintahkan agar ia diseret di atas wajahnya lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, hadis ini merupakan ancaman yang sangat serius kepada orang-orang yang beramal tapi tidak ikhlas semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Namun ia lakukan amalnya itu untuk mengejar sebutan, untuk mengejar pujian, untuk mengejar sanjungan. azani wa jami'an. Salah satu perkara yang sering menyeret manusia kepada dosa ria ini adalah suka dipuji, gemar dipuji, atau gila pujian. Ya, orang-orang yang gila pujian, orang-orang yang mengejar sebutan, orang-orang yang suka dengan sanjungan-sanjungan dan pujian-pujian, ini sangat rentan jatuh kepada penyakit ria ini panifidin para pendengar yang beriman budiman maka hindarilah ya sifat gila pujian ini senang dipuji senang mendengarkan pujian nah kalau sudah mendengarkan pujian dia tahan berlama-lama mendengarkannya tapi begitu dengar nasihat atau kritik ya pada dirinya maka ia pun menutup telinganya nah ini merupakan sifat munafik sifat eh, orang-orang uh, munafik. Ini adalah salah satu tanda-tanda kemunafikan. Nabi mengatakan ilun lil akma'il kaul. Celakalah orang-orang yang memiliki sifat akma'il kaul, yaitu masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, yaitu ketika mendengarkan nasihat. Nah, begitu mendengarkan pujian, ya, telinganya terpasang besar-besar untuk mendengarkannya. Dia pasang telinganya eh, baik-baik uh, untuk mendengar, untuk mendengarkan pujian-pujian itu. Nah ini adalah salah satu penyakit yang bisa membuat seorang itu e, jatuh kepada dosa ria ini. Hingga dia beramal semata-mata untuk mengejar sebutan-sebutan tadi. Ini merupakan ancaman yang sangat berat. Ya kalau kita cermati dan kita apa renungi dan kita resapi hadis yang kita sampaikan tadi, ini adalah ancaman yang sangat serius. Ya ketiga orang itu bukanlah orang yang tidak beramal. Mereka sudah mengerahkan segala kemampuan mereka untuk beramal Bahkan orang yang pertama, ia beramal sampai dia meregang nyawa, yaitu dia mengorbankan jiwa dan raganya. Ya, dia mengorbankan nyawanya. Ini adalah satu pengorbanan yang besar. Ya, beramal eh, hingga taruhannya nyawa, yaitu jihad fisabilillah. Ini adalah satu amalan yang besar. Orang itu telah mengerjakannya. Ya, dan ini adalah puncak amalan di dalam Islam. Wazir wa sanamihi al jihadu fisabilillah Ya, puncak dari amalan di dalam Islam adalah jihad sabilillah. Ya, tentunya ini adalah sangat amalan yang sangat berat. Namun itu semua sia-sia, sirna. Ya, seperti fata morgana. Ya, karena dosa riya tadi, karena riya tadi. Dia tidak mendapatkan balasan apapun dari pengorbanan yang telah dilakukannya. Hanya karena ya penyakit ria ini, hanya karena dosa ria ini. Bahkan dia diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Demikian juga orang yang kedua, dia telah menghabiskan waktunya. Dia telah mengeluarkan segala potensi yang ia miliki untuk belajar ilmu dan mengajarkannya. Dan dia menghafal Quran. Dia telah melakukan suatu amalan yang besar. Ya, Nabi mengatakan, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama." Sebaik-baik kamu adalah yang mengajar belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini suatu amalan yang agung. Namun semua itu sirna, sia-sia, belaka ibarat fata morgana ya tidak ada bekasnya karena dosa ria tadi karena dia melakukannya bukan karena Allah bukan untuk Allah tapi karena ria mata-mata untuk mengejar sebutan mengejar sanjungan mengejar pujian agar bisa disebut sebagai orang alim ya bisa disebut ustadz bisa disebut kori atau disebut syekh atau sebutan-sebutan yang kerap kali melenakan manusia demikian pula yang ketiga Orang ini juga telah melakukan suatu amalan yang besar, yang berat, ya. Karena dia telah melawan sesuatu yang merupakan fitrah manusia ataupun uh, merupakan suatu tabiat dasar manusia yaitu kotor. Wa insanu kotor. Dan sungguhnya manusia itu kotor. Ya, yaitu memiliki sifat kotor, yaitu kikir. Nah, orang ini telah berhasil menghilangkan ya sifat-sifat buruk yang ada pada manusia itu yaitu kotor tadi, pikir, bakhil, ya. Dia menginfakkan hartanya fi sabilillah, eh, dia menginfakkan hartanya katanya fi sabilillah, katanya fi sabilillah. Ya, tentunya ini adalah amal yang berat. Ya, dia telah menghabiskan waktunya untuk mencari harta itu, kemudian dia keluarkan ya, katanya fi sabilillah. Ternyata bukan fi sabilillah. Artinya bukan karena Allah Subhanahu wa taala tapi karena untuk suatu sebutan yaitu dia ingin disebut jawat, ingin disebut dermawan. Wah, ini orang baik hati, orang dermawan. Ternyata dia mengejar sebutan, maka apa yang telah dikeluarkannya itu ya tidak bermanfaat baginya sama sekali. Nah, tentunya kita tidak ingin nasibnya seperti ya ketiga orang ini, Nah, kalau kita cermati dari ketiga uh, sifat manusia ini atau ketiga jenis manusia ini yang mereka semuanya mengejar ya yang namanya sebutan, pujian dan sanjungan. Maka hati-hatilah janganlah kita menjadi orang yang suka dipuji atau gila pujian tadi. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillah sesungguhnya segala pujian-pujian itu lillah hakikatnya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya itu dipulangkan, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb sekalian alam. Nah, kalau kita punya banyak kelebihan, kalau kita memiliki banyak keistimewaan, kalau kita memiliki banyak keutamaan, ya tentunya semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya banyak harta, kita memiliki ilmu, kita punya kekuatan dan keberanian, Ya sifat-sifat terpuji itu, itu datangnya dari siapa? Semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan ya semua itu kepada kita. Maka segala pujian hakikatnya dikembalikan dan terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia ini tidak layak untuk ya dipuji dan mendapatkan pujian-pujian dan sanjungan-sanjungan itu. Maka hati-hatilah setiap pujian dan sanjungan karena kerap kali menyeret kita kepada ya satu penyakit yaitu gila pujian ya gila pujian ya gila popularitas hubbul zuhur para ulama mengatakan ya orang-orang Arab mengatakan hubbul zuhur taksimul zuhur yaksimul zuhur ya gila popularitas itu gila ketenaran itu dapat membuat hancur seseorang ya tentunya dapat menyeretnya kepada amalan ria ini waliyatubillah ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum jami'an dalam sebuah riwayat dari Jundub bin Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman. Ya, bersabda dalam sebuah hadis beliau, "Man sama sama Allahu bihi, wa man yurai yurai Allahu bihi." Siapa saja yang niatnya untuk didengar orang, maka Allah akan membongkar niatnya kepada hari kiamat. Dan siapa saja yang niatnya supaya dilihat orang, maka Allah akan membongkar niatnya itu pada hari kiamat. Itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ya keburukan-keburukannya tersebut Ikhwanifiddin demikian juga Ubay bin Ka'ab ya, radhiyallahu anhu teriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bahwasanya Rasul bersabda bashir hadhihi ummah bis-sana'i wad-din wa rif'ah fil ard Sampaikanlah kabar gembira kepada umat ini berupa kedudukan yang mulia Asana yaitu kedudukan yang mulia, ya. wadi keteguhan dalam agama. warifa derajat yang tinggi. Watamkin, fil ard, dan kekuasaan di atas muka bumi. Faman amila minhum amal al-akhirah di dunia, lam yakun lahu fil akhirati nasibun. Ya, Nabi mengatakan barang siapa mengerjakan amalan akhirat, ya, barang siapa mengerjakan amalan akhirat dengan tujuan dengan maksud mengeruk keuntungan dunia, maka sedikit pun tidak ada baginya bagian, ya tidak ada untuknya bagian di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kemuliaan, keteguhan dalam agama, derajat yang tinggi, bahkan kekuasaan dari muka bumi ini bagi orang-orang yang amalnya itu apa namanya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk dunia semata, untuk mengeruk keuntungan dunia semata. Nah, ini ancaman bagi kita semua. Allah wa jami'an para pendengar yang berbahagia ya supaya Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya ya dan dijauhkan dari bencana dan musibah yaitu hendaklah kita mengikhlaskan setiap amal ibadah kita itu lillahi rabbil alamin untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara untuk melatih keikhlasan dan menjauhkan diri dari ria adalah ya senantiasa berusaha untuk melatih diri untuk menyembunyikan amal. Ya, Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan, Inna Allah yuhibbul kull Inna Allah yuhibbu kull eh, al abd eh, al ghaniya al taqi al khafi. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala kata Nabi, yuhibbul abda menyukai seorang hamba at-taqi yang bertakwa al-ghani yang kaya hati, at taqia al-khafi dan lagi tersembunyi, ya, lagi ter tersembunyi, menyembunyikan amal, ya, dan tidak memamerkannya di hadapan manusia. Ya, eh, eh, selama satu amalan itu bisa kita sembunyikan dari pandangan orang banyak, maka sembunyikanlah. Oleh sebab itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk mengerjakan uh, salat-salat sunat rawatib itu di rumah ya tidak dikerjakan di di masjid ya kita melatih untuk dilatih untuk menyembunyikan amal kita dan tidak menunjukkannya kepada orang lain ya nah demikian ya, Ibn Nah azan ya Allah wa nah oleh karena itu Ibn ya ya kita harus melatih diri supaya dapat apa namanya meraih dan mencapai keikhlasan ini dan tidak, jangan lupa juga untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar kita dibersihkan hati kita dari penyakit ria ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Ali, ya, yaitu seorang laki-laki dari Bani Al-Kahil. Dia berkata, pada suatu hari Abu Musa berkhutbah di hadapan kami. ia berkata, wahai sekalian manusia, jauhilah dosa syirik. Sebab syirik itu lebih samar daripada rayapan seekor semut maka bangkitlah Abdullah bin Hazan dan Al-Qais bin eh, Al-Mudarib bin Al-Mudarib dan berkata, Demi Allah, tariklah eh, kembali ucapanmu atau kami akan melaporkannya kepada Umar. Diizinkan atau tidak? Maka Abu Musa menjawab, bahkan tariklah ucapan kalian itu. Ya, jadi ya, apa namanya? Mereka mengklaim apa yang disampaikan oleh Abu Musa tadi tidak berdasar ya tidak ada sandarannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Musa mengatakan bahkan nah, eh, kalianlah yang harus menarik ucapan kalian, karena pada suatu, hari aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di hadapan manusia dan beliau bersabda. Jadi ini eh, beliau sandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayuhan nas, ittaqu hadha syirk fa innahu akhfa min dabibin namli Wahai sekalian manusia, jauhilah dosa syirik. Karena syirik itu lebih sama daripada rayapan seekor semut. syirik di sini baik syirik akbar maupun syirik asgar. Fakal, man Allah ayyakul wa kaifa nattaqi wa huwa akhfa min dabibin namli ya Rasulullah. Lalu ada orang yang bertanya, Wahai Rasulullah, bagaimana kami dapat menjauhi dosa, dosa syirik ini sementara ia lebih samar daripada rayapan seekor semut. Itu para ada seorang yang bertanya kepada Nabi ketika disampaikan oleh Nabi bahwasanya syirik ini lebih samar atas manusia daripada rayapan seekor semut. Kadang-kadang seekor semut merayap kita tidak menyadarinya, tiba-tiba kita sudah digigitnya. Atau kita tiba-tiba dia sudah masuk ke dalam pakaian kita, atau tiba-tiba dia sudah sudah ada di dalam makanan kita. Begitulah rayapan seekor semut, tidak terlihat oleh ya, pandangan mata kita. Maka melihat kesamaran yang sangat e, samar ini, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana kami menyelamatkan diri, menghindarkan diri dari dosa-dosa syirik ini sementara ia lebih samar daripada rayapan seekor semut?" Maka Rasulullah mengatakan, kal kulu, Ya, bacalah oleh kalian, ucapkanlah oleh kalian, "Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu." Ya, bacalah, "Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang ya, sedang kami mengetahuinya dan kami mohon ampun kepadamu bila mana kami tidak mengetahuinya. Ya maka kita eh, apa namanya diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam doa ini supaya kita terhindar dari eh, syirik baik yang akbar maupun yang asgar. Ya di samping kita menjauhi hal-hal yang bisa uh, mendorong kita ya Eh, menyeret kita kepada syirik ya, ya, ya syirik asgor tadi ya seperti gila pujian ya mencari popularitas ya kemudian gila sanjungan senang dipuji dan adalah penyakit-penyakit yang bisa menyeret seorang itu kepada ria ya demikian pula latihannya adalah dengan uh, apa namanya melatih diri untuk menyembunyikan dan merahasiakan amal menyembunyikan dan merahasiakan amal ikhwan fillah azan ya Allah dan jangan lupa juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Nah, demikianlah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi terutama bagi diri saya dan bagi para pendengar yang berbahagia dan semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk-bentuk kesyirikan atau kemusyrikan baik yang besar maupun yang kecil. Demikianlah أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم Taib. Terima kasih jazakallah khairan Ustaz atas pembahasan yang sangat menarik dan tentunya sangat bermanfaat untuk kita ketahui bersama ikhwatul Islam dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita akan berikan kesempatan dan tampaknya hanya 5 menit saja saja ya, waktu kita untuk berinteraksi dengan pendengar untuk e, menerima pertanyaan dari pendengar kita dan sudah ada penelpon kita di kesempatan pagi ini ada e, kita sapa saja. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Dari Henry di Kerawang. Ya, silakan, ah Henry. Saya mau menanyakan ini apa bedanya syirik dan musyrik itu? Syirik dan musyrik. Baik. Ya, Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pertanyaan dari Pak Henry, silakan Ustaz. Eh, syirik adalah perbuatan ya. Perbuatan hmm. syirik itu adalah perbuatan ya uh, amalan yang dilakukan oleh manusia dan itu tergolong syirik. Jadi syirik itu perbuatan. Adapun musyrik itu pelakunya. Pelaku syirik disebut musyrik. Hmm, iya. Ya, adapun syirik adalah dosanya. Ya, dosanya seperti misalnya ya menyembah kubur, meminta kepada orang yang sudah mati, istighfar kepada selain Allah, berdoa meminta kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah, bernazar untuk selain kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bersumpah dengan menyebut selain nama Allah ini adalah bentuk-bentuk dan contoh-contoh dosa syirik. Ini adalah syirik. Adapun musyrik itu adalah pelakunya. Orang yang melakukannya disebut musyrik. Wallahu. Baik. Terima kasih jawaban Ustaz dan masih ada waktu bagi kita. Kita angkat pertanyaan dari pendengar kita di kesempatan yang kedua. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa dari mana Pak? Uh, eh, Syafrudin Tangerang Ustaz. Silakan Pak Syafrudin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi anda mau tanya nih Ustaz, di lingkungan Anda kan banyak uh, kegiatan seperti tahlilan gitu ya. Yeah. Iya. Uh, pada saat kita diskusi, uh, mereka berasumsi bahwa di dalam tahlilan itu banyak hal yang di apa banyak hal yang baik misalnya silaturahim gitu kan dengan bertemunya dengan berkumpulnya umat muslim yang kedua katanya di dalam tahlilan itu kan ada lapan-lapan la ilaha illallah yang dibaca dan hmm. lain sebagainya yang yang itu. Jadi hmm. minta penjelasannya itu termasuk uh, apa namanya yang dilarang oleh Rasul atau tidak gitu Ustaz. Baik, dari Ustaz. sisi mana eh, larangan tersebut begitu Pak ya? Baik, ya, baik. Terima kasih Bapak Syafrudin atas pertanyaannya. silahkan Ustaz. Iya, uh, tentunya ya uh, satu ibadah ya baru diterima atau hanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah amal itu sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syarat yang kedua adalah ikhlas tadi ya, ikhlas lillahi taala. Mungkin kalau dari sisi keikhlasannya orang yang mengamalkannya itu ya mengaku ikhlas dan itu eh, hanya dia dan Allah yang tahu. Akan tapi itu tidak cukup ya hingga dia memenuhi syarat yang kedua yaitu sesuai dengan sunnah dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah amalan yang dilakukannya itu adakah tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya jawabnya tentu tidak ada. Tidak Nabi tidak pernah mencontohkan uh, cara zikir seperti itu, ya metode zikir seperti itu, ya dengan uh, kaifiat dan ketentuan seperti yang dilakukan oleh orang-orang sekarang ya yang dilakukan di dalam tahlilan itu. Nabi memang pernah mengatakan ah, afdalu dzikri la ilaha illallah. Tapi ini adalah mutlak, ya tidak terkait dengan uh, satu bilangan tertentu dan tidak terkait dengan metode tertentu. Nah, apa yang dilakukan oleh kaum muslimin sekarang ini mereka melakukannya satu dengan bilangan tertentu, ya, seratus kali atau ada yang seribu kali atau ada yang seratus eh, ribu kali yang kedua, mereka melakukannya secara berjamaah. Ya, makanya secara berjamaah. Nah, ini juga tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka membacanya dengan suara keras. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk merendahkan suara di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mereka melafalkannya tidak dengan tuntunan yang benar, seperti mereka ya memenggal-menggalnya. Ya, bagian orang yang tahlilan itu membacanya la ilah, la ilah, la ilah atau illallah, illallah ada yang hanya hu hu ada huwa huwa saja atau hu hu saja. Nah ini tentunya semua ini ya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hmm, ya. Jadi tidak cukup ya niat yang hmm. baik ya tujuan yang baik ya e, untuk e, apa namanya diterimanya sebuah amal atau dikatakan sebuah amal itu amal yang soleh karena amal soleh itu adalah kumpulan dari satu niat yang ikhlas. Yang kedua sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin eh, ada yang mengatakan ya ini kan baik, ini kan zikir. Iya. Ya. Kita katakan ya, Apakah ada yang mengatakan mungkin apakah saya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena zikir? Ya, jawabannya seperti yang pernah ditanyakan juga kepada salah seorang uh, salaf ya, ulama salaf yaitu Abu Muhammad uh, uh, Eh, uh, Wahab bin Sirin ya ya eh, apakah aku diadab karena sholat ketika ia melihat orang itu mengadakan sholat dengan tuntunan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah ya kemudian beliau melarangnya ya kemudian orang itu berkata ya Rasulullah apakah eh, afan ya Abu Abu Abu, Abu Muhammad apakah aku diadab karena sholat maka beliau mengatakan tidak kamu tidak diadab karena sholat tapi kamu akan diadab karena menyelisihi dan menyalahi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi demikian pula ya, jawaban kita kepada orang-orang yang tahlilan itu, kalau mereka mengatakan apakah saya diadab karena ya, karena berzikir? Tidak, bukan diadab karena zikir, tapi karena menyalahi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam zikir. Karena ya zikir itu adalah ibadah dan ibadah tidak boleh dikarang-karang sendiri. Ya tidak boleh kita buat kreasi baru yang nggak ada tuntunannya, tidak ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. dari demikian. Baik, Baik Ustaz, e, tampaknya masih e, sudah ada penelpon yang menunggu. Mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz ya dari Pak Abu Harun atau Pak Harun ya di Jakarta. Silakan Pak. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Siri kecil atau ria ini Ustaz untuk misalnya seperti beramal, sodako atau amal lainnya mungkin bisa disembunyikan. Tapi kalau seperti misalnya sholat atau saum ini dilihat orang, ini kelihatannya agak sulit. Bagaimana caranya untuk menghindari supaya hmm. terhindar dari kejadian kejahatan? Baik. Baik. Jadi ya, ada beberapa Waalaikumsalam. Silahkan. Kita, kita sembunyikan ya. Uh, seperti misalnya sholat fardu lima waktu di masjid, kita tidak bisa bersembunyi di situ ya. Kita tidak bisa menyembunyikannya. Ya. Nah, ada beberapa amalan ini untuk latihan untuk apa namanya mencapai keikhlasan dan apa namanya menghindarkan diri dari ya penyakit suka dipuji atau suka disanjung ya ya senang ataupun merasa bergairah hanya kalau dilihat orang banyak ya hanya kalau dilihat orang lain nah ini bisa kita sembuhkan penyakit-penyakit yang buruk ini dengan melatih untuk merahasiakan amal dan menyembunyikan amal kalau memang perlu untuk disembunyikan dan masalahnya lebih besar disembunyikan ya seperti sholat sunat rawatib saya untuk beri contoh sedikit yaitu sholat sunnah rawatib. Ada sebuah sunnah yang ditinggalkan oleh manusia sekarang ini, yaitu mengerjakan sholat sunnah rawatib di rumah. Ya, mengerjakan sholat sunnah rawatib di rumah. Nah ini adalah satu sunnah yang apa namanya dianjurkan oleh Nabi sebenarnya, tapi kebanyakan kaum muslimin pada hari ini tidak melakukannya. Ya, tidak melakukannya. Mereka mengerjakannya di masjid. Begitu selesai sholat waktu dan selesai dikir-dikir sudah sholat, mereka ya, berdiri ramai-ramai dan mengerjakan sholat sunat rawatib. Padahal Nabi lebih menganjurkannya untuk dikerjakan itu di rumah, bukan di bukan di masjid. Ya, bukan di masjid. Bahkan Rasulullah menjamin kebaikan dan rahmat ya berkah di satu rumah yang dikerjakan di situ salat-salat sunat rawatib. Ada sebuah hadis itu. Ya di mana Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menjamin kebaikan di rumah orang yang mengerjakan salat sunat rawatib di dalamnya. Namun ya, sepertinya sunnah ini sudah diabaikan oleh kaum muslimin. Ya, pemandangan yang kita lihat sekarang kaum muslimin begitu selesai sholat fardu, selesai zikir-zikir sudah sholat, mereka langsung berdiri dan mengerjakan sholat-sholat sunat rawatib. Nah, ini tentunya ikhwanifiddin ya bertentangan ya ataupun uh, tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apalagi ini dilakukan secara rutin Nah, hendaklah kita merubah sedikit ya, kita hidupkan kembali sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ya dengan mengerjakan sholat-sholat sunat rawatib itu di rumah. Nah, di sana ada uh, sisi latihan, ya latihan, melatih diri untuk uh, apa namanya uh, menyembunyikan amal, merahasiakan amal. Karena urusan menyembunyikan dan merahasiakan amal ini juga perlu latihan. Ya kadang-kadang kita baru semangat ya muncul semangat kita kalau dilihat orang banyak dan itu adalah satu hal yang yang normal ya sebenarnya ya. Tapi itu kan berpotensi untuk ya apa namanya berkelanjutan dan membuat kita jatuh kepada tanpa terasa terseret kepada dosa riak tadi ya. Nah demikian. Nah dahulu para salaf suka untuk menyembunyikan amal mereka. Bahkan ada suatu buku yang bagus itu bisa dibaca al atqiya wal, al akhfiya ya orang-orang takwa lagi tersembunyi. Tadi hadis sudah kita bacakan, "Inna Allah yuhibbu al-'abda al-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya." Allah menyukai hamba yang bertakwa, hamba yang kaya hati lagi tersembunyi. Nah, menyembunyikan amal inilah yang ya kita sebutkan dari perlu latihan-latihan ya. Nah, sedekah juga demikian ya. Uh, sedekah semua orang bersedekah. Ya, tapi ada satu jenis sedekah yang lain dari yang lain. Yang Allah beri ganjaran lain daripada sedekah-sedekah yang lainnya. Yaitu sedekah di mana seorang mengeluarkan sedekahnya hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ya tangan kiri tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Ini menyembunyikan, ini menunjukkan bagaimana dia berusaha untuk menyembunyikan sedekahnya itu. Ya berusaha untuk menyembunyikan sedekahnya tadi. Nah demikian ya, salah satu latihan untuk meraih ke apa namanya tadi keikhlasan dan menjauhkan diri dari uh, penyakit ria. Wallahu Baik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya dan pertanyaan Bapak tadi menutup perjumpaan kita. Terima kasih Ustadz jazakallah kelahiran dan ada kesimpulan akhir untuk menutup perjumpaan kita. Silakan Ustadz. Ya, uh, jadi intinya para pendengar yang berbahagia eh, hadirin yang berbahagia ya semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua hendaknya kita berhati-hati terhadap penyakit ria atau dosa ria ini karena uh, ancamannya sangat berat, ancamannya sangat besar di mana amal-amal kita akan terhapus ya, akan terhapus, pahalanya tidak kita peroleh, bahkan lebih dari itu kita bisa diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka karenanya. Maka dari itu kita harus melatih diri untuk mencapai keikhlasan dan membersihkan diri dari eh, noda-noda uh, ria ini. Salah satunya dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di samping usaha-usaha yang kita lakukan ya seperti ya membersihkan ya diri dari penyakit suka dipuji, kemudian melatih diri untuk ya, berusaha untuk merahasiakan dan menyembunyikan amal sebisa mungkin ya. ya. Di samping itu jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala doa yang diajarkan oleh Nabi tadi, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam lima, na, lima la na'lamuhu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari perbuatan syirik sedang kami mengetahuinya dan kami mohon ampun kepadamu bila mana kami tidak mengetahuinya. Nah demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan uh, menyinggung perasaan. Ya, aku lukali qali wa astaghfirullah li wa lakum wa muslimin innahu huwal rahim.